Halo Pak Kahin Selamat sore Pak iya, ya silakan Pak Kahin Ya Saya cuma mau Ingatkan aja buat warga Jakarta Yang sebentar lagi mau pilkada Saya ingatkan beda pilkada sama pilkade Kalau pilkade jadi dia lupa Kalau pil Kalau pil ada kalau lupa dia jadi ada lagi Pak Kahin? dia bawa pilihlah gubernur yang tidak si tembako tidak iming-iming janji gitu. pakai mani politik terima kasih sudah yang berba, bergabung kembali halo Pak Yusuf ya halo uh, oke okay, saya langsung ke tema saja sebetulnya itu tim sukses Pak Fauji Bowo nggak harus tersinggung ya karena kan kalau berkumis ikatan dari berantakan kemudian miskin kan akros ya gak beda sama puskesmas seperti babinsa gitu kan itu sebetulnya ya akronim kalau misalnya dia percaya diri ada kalimat Jakarta jangan lagi berkumis misalnya itu gak harus jadi tersinggung harusnya begitu terima kasih terima kasih Pak Yusuf halo Pak Joni ya Pak ya silakan Pak Ya sama aja Pak, kumis nggak kumis semua maling semua Pak. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Kasim. Ya terima kasih. Saya pikir jadi pemimpin itu jangan sok pinter. Jadi kalau kritik begitu berkumis berapa, jangan langsung merasa dirinya diserang. Jangan juga cengeng, memang jorok DKI ini kalau mau tahu lagi masuk aja kantor DKI gedung begitu mewahnya tapi memang jorok sekali jadi benar kata energi itu terima kasih terima kasih Pak Kasim kita beralih ke Pak Agus halo ya halo selamat siang ya silakan Pak Agus Iya, itu lucu itu dan benar yang menanggap pertama kengeng itu lucu karena kan memang dalam eh, kompetisi ini itu jangankan slogannya ya itu malah orangnya kan kalau bisa diingatkan kan gitu tapi kan karena ini demokrasi jadi harus cerdas ah, berkumis anti apa tanpa kumis itu bagus bagus sangat cerdas itu pak jadi semoga KPU juga tidak terintervensi ini karena selama ini KPU juga agak agak lucu juga kok ke hari ini, dukung salah satu pilkada itu nanti bisa dipenjara itu PU itu terima kasih Pak terima kasih Pak Agus kita ke Pak Hari halo sore silakan Pak Hari komisi oh, itu kan generik Pak kata generik siapa aja bisa pakai itu komisi itu emang mau pakai ada yang berkumis wah puluhan juta orang berkumis gitu terus ya begitulah kalau pemimpin pemikirannya cuma pendek segitu ya apa yang bisa kita harapkan terima kasih terima kasih Pak Hari kita ke Pak Firman halo selamat sore silakan Pak Firman ya kalau itu sudah bukan tendensius lagi Pak ya tapi sudah terang-terangan mengkritik Pak mengkritik Bang Kumis ini nih nah itu tergantung Bang Kumisnya Nah, Bang Kumis itu merasa Jakarta itu umum gak? Pak Kumis bahasa Jakarta itu miskin nggak? Nah, jadi eh, tolong Pak Kumis eh, kembali lagi seperti tiga sekian terima kasih. Terima kasih Pak Firman ke Halo Pak Gilbert, halo? Ya Pak. Ya silakan Pak Gilbert. Berkumis kotor Pak, yaitu berantakan, kumuh, miskin, korupsi yang kotor. Jadi berkumis kotor. Makasih. Halo Pak Aryo. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Aryo. E, menurut saya, ini incumbent ini kok cengeng banget gitu diserang e, calon e, calon gubernur kok sudah pada panik gitu. Mestinya kan tinggal meningkatkan kinerjanya, bukan teriak-teriak anak kecil begitu. Dari saya terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Aryo, kita ke Pak Tony, halo. Halo. Silakan Pak Tony. Inilah yang disebut demokrasi itu. Telah pernah dikatakan oleh Wakil Presiden Hamzah Has, pemimpin yang mana kan Paul Zowa kan sudah lima tahun menjadi gubernur. Jadi dia bukan hanya pemimpin di zaman demokrasi, bukan hanya bisa dikritik saja, bahkan atau di diejek-ejek, tidak. Dia harus kebal terhadap si hujat pun dia harus mau agar, agar dia bisa membuat satu kemajuan atau perbaikan. Memang kita lihat kok ini di Jakarta ini 5 tahun dia bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Halo Pak Bubu. Ya, mau kasih pendapat Pak. Silakan Pak. Uh, saya minta uh, berharap ya KPU jangan gentar untuk uh, apa namanya jangan kalah dengan dengan hal-hal semacam itu ya karena kumis itu sifatnya general ya, nggak bisa dimiliki oleh satu orang. Saya aja berkumis Pak, saya nggak tersinggung kok. Gitu. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Bubu. Kita ke Pak Kahin, halo. Halo, selamat sore Pak Giri. Selamat Pak Kahin. Ya kalau eh, saya bukan orang uh, Konghucu ya, tapi dari pepatah Konfusionis juga ada pepatah mengatakan Pu Yan Ken Pu Yu dan Ken Yu Yan Po Yan Chai Artinya kalau ada kesulitan, kemiskinan, penyakit, atau bencana, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan langit, tapi salahkanlah diri sendiri. Belajarlah dari langit, meskipun langit kerja berat, mengatur empat musim, tapi langit tidak bicara apa-apa. Nah, buat itu um, satu lagi buat Bapak Hendardi, Cis Populi gitu. Artinya, Jangan lakukan hal yang kamu tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu. Terima kasih.